Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah tabarak wa taala dengan segala nikmat-nikmatnya terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta nikmat di sore hari ini Allah kumpulkan kita di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat, memiliki keluangan waktu, dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal soleh. Semoga setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, Allah ganjar menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Yang kedua salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia, junjungan kita, kudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan antara Sayyidun dengan Nabi Adam serta keturunannya adalah permusuhan yang sangat lama. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan Nabi Adam alaihissalam untuk tinggal bersama dengan Hawa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah setan. Kemudian datanglah iblis menggoda dengan wujud seorang nasihat. Karena memang demikianlah jamaah sekalian, orang yang datang kepada kita yang memberikan nasihat yang sepertinya baik tetapi menjurus kepada keburukan, maka senantiasa dia memposisikan dirinya adalah sebagai sang penasehat. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 21. Wa qama wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya kepada Adam dan Hawa Sesungguhnya aku ini adalah benar-benar termasuk para penasehatmu. Lihatlah zaman sekalian, dan ini akan terus berulang. Setiap kali orang yang memberikan nasihat-nasihat buruk, senantiasa dikemas nasihatnya adalah nasihat yang baik. Saya seorang pemberi nasihat, saya adalah orang yang menunjukkan engkau jalan kebenaran, tapi ternyata yang ditunjukkannya adalah jalan keburukan. Maka inilah jalan-jalan syaitan. Dan itu terjadi sejak Nabi Adam alaihissalam Allah berikan nikmat untuk tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian tergodalah Nabi Adam dan Hawa kemudian bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah hukum Nabi Adam dengan dosa dan maksiatnya keluar dari surga, kemudian Allah terima taubatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperingatkan kita bahwasanya agar manusia tidak senantiasa mengikuti langkah-langkah syaitan, tidak mengikuti langkah-langkah dan taat kepada syaitan jannah. Wahai anak cucu Adam, jangan sampai akan ibu bapak kalian dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah peringatkan kita jamaah sekalian bahwasanya permusuhan setan itu terus berlangsung sampai yaumul kiamah. Dan dengan sebab godaan setan itulah, tipu daya setan itulah, kemudian kedua orang bapak ibu kita keluar dari surganya fakr, kemiskinan. Kemudian apa? Menyuruh untuk berbuat fahs, keji. Di sini maknanya keji adalah berbuat kikir dan tidaklah ada kata fahsya dalam Al-Qur'an merujuk kepada perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji kecuali di ayat ini Allah sebutkan maknanya adalah kikir. Ya, Kata fahsya dalam Al-Quran tidaklah merujuk kecuali pada kalimat-kalimat yang kotor, keji, mungkar, kecuali di ayat ini kata para alim ulama merujuk pada satu kata yaitu kikir. Sehingga syaitan jamaah sekalian menjanjikan puas dan Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qasir mengatakan tentang ayat ini bahwasanya syaitan membisik-bisikkan kepada manusia janji-janji bahwasanya engkau akan terjatuh kepada kemiskinan. Engkau akan jatuh fakir. Kalau engkau belanjakan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan jatuh masih miskin. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, telah menetapkan kadar rezeki tiap-tiap hamba. Sembilan puluhan ayat di berbagai macam tempat Allah telah menjanjikan kita bahwasanya rizki kita ini dijamin oleh Allah. Kita tidak akan kekurangan. Kita tidak akan ya kekurangan harta kita. Contoh dalam surah Hud ayat yang ke-6 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin dan tidaklah ada satu makhluk pun yang bergerak yang bernyawa di atas muka bumi ini melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Hud ayat yang ke-6 Allah jamin rizki kita jamaah sekalian. Makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini, baik yang melata, yang berjalan dan seterusnya, Allah jamin rizkinya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mengetahui di mana tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua telah tertulis di Lauhul Mahfud. Ayat ini adalah salah satu contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin rezekinya seorang hamba dan 89 tempat lainnya Imam Hasan Al-Basri menyebutkannya. Tetapi jamaah sekalian yang mengherankan mengapa sebagian manusia lebih takut dengan satu janji setan apa janji syaitan itu? Yaitu engkau akan dijadikan fakir. yaitu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kalian, menakut-nakuti kalian dengan fakir. Lalu mengapa kemudian janji setan yang satu mengalahkan 90 janji Allah Subhanahu wa taala yang lain kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Maka secara logika ini tidak bisa diterima dengan akal sehat. Bagaimana seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang rizkinya telah dijamin oleh Allah, asalkan dia mau berikhtiar, maka Allah akan berikan kecukupan bagi dirinya. Walaupun kadar rizki itu bisa naik, bisa turun, Allah kadang sempitkan satu tempat, tidak di tempat yang lain. Tetapi kemudian sebagian manusia lebih takut dengan janji-janji syaitan. Apa indikasinya kalau manusia terkena janji-janji syaitan? Pertama, manusia ketika terkena janji syaitan ini maka dia kurang selektif di dalam mencari penghasilan. Ketika dia merasa bahwasanya rizkinya ini senantiasa kurang, senantiasa harus ditambah, senantiasa harus dia tumpuk-tumpuk hartanya, maka serta-merta akan menyebabkan dirinya mencari harta tidak selektif. Yang penting saya pulang bawa harta, yang penting saya pulang bawa rizki, tidak peduli lagi kalau yang dia peroleh berasal dari transaksi-transaksi yang jelas, transaksi riba, transaksi menipu dan seterusnya. Karena apa? Kekhawatiran dirinya atas janji setan bahwa dirinya akan fakir. Nyata mas sekalian, bagaimana di tengah masyarakat kita, manusia sebagiannya ketika mencari rezeki tidak lagi memperdulikan mana yang halal, mana yang haram. Yang penting saya pulang bawa harta. Yang, yang penting anak istri saya tercukupi. Maka sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di Sahih Bukhari, nanti satu zaman di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun akan datang satu zaman pada manusia. La yubalil mar'u bima akhadal mal. Manusia tidak lagi peduli dari mana dia memperoleh hartanya amin halalin amin haramin entah yang halal entah yang haram tidak lagi peduli dan itu nyata pada zaman sekarang zamannya di zaman zaman yang lampau pun juga sudah nyata artinya nubuah Nabi saw ini adalah kenyataan Bagaimana manusia dengan janji setan yang satu saja dalam ayat tadi langsung tanda petik terprovokasi Hingga kemudian apa? Tidak lagi memperdulikan harta dia peroleh dari mana. Yang penting halal atau haram dia nggak peduli. Mau yang abu-abu, mau yang ungu, yang penting diembat pulang dapat harta. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan karena dia merasa tidak akan bahagia kalau kurang harta. Setan terus membisikkan dalam hatinya, menjanjikan kefakiran kalau engkau keluarkan hartamu. Maka kemudian tidak ada kebahagiaan kecuali apa? Harta itu harus ada pada dirinya. Padahal keberkahan harta itu lebih harus dikedepankan dibanding dengan apa? Dengan banyaknya kumulatif harta. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam menjemput fatwanya, beliau mengatakan wal qalilu min halal yubaraku fi. Sedikitnya harta yang halal itu akan memberi keberkahan kepada harta. Ingat perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sedikitnya harta dia halal akan datang keberkahan badannya Wal haramul kasir yadhabu wa yamhaqullahu ta'ala. Sementara banyaknya harta yang tidak diperoleh dengan cara yang halal, maka akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Dan itu kenyataan, jemaah sekalian. Bagaimana orang mudahnya mencari harta-harta yang tidak halal, Mudah dia peroleh, cepat perginya, entah pergi kemana. Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di majmu fatwa beliau. Belum lagi ketika seorang itu tidak lagi memperdulikan bagaimana dampak dia mencari harta yang halal atau yang haram, maka di antara dampaknya adalah doa-doanya akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dampak dari harta haram yang kita makan adalah tertolaknya doa-doa kita dan belum lagi hisap berat kita nanti di yaumul kiamah. Nabi ceritakan dalam sebuah hadis di Tirmizi nomor 614 dengan sanad hasan ketika beliau memberikan nasihat kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, beliau katakan, "Ya Ka'ab, ya Ka'bun ibnu Ujrah, illa la yarbu lahmun nabata min suhtin ila kanatin naru aulabi." Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging, darah yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka dia layak untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Daging yang tumbuh, tulang yang tumbuh, darah yang tumbuh dari harta yang haram, maka jasadnya lebih berhak untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah. Belum lagi doa dia ketika di dunia yang tidak akan didengar dan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab harta haram yang dia makan. Nabi ceritakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim di hadis nomor 1015 dari Abu Hurairah radhiyallahu an ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan menerima hanya yang baik-baik saja. Wa allaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin yang Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah perintahkan kepada para ambia, para utusan Allah. Sembari Allah sembari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda membaca ayat Allah, "Ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'amalu salihan" di surah Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, makanlah yang halal, yang baik dan kerjakan amal soleh. Kata para ulama, mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat kulu min thayyibat baru wa'malus salihat? Karena amal soleh itu dampaknya dari makanan yang dia peroleh. Bukan amal soleh dahulu yang didahulukan Allah, baru kemudian kulu min thayyibat. Tapi kulu thayyibat dulu, baru kemudian hasilnya apa? Nampak di amal solehnya. Itu perkataan dari para mufassirin. Maka para rasul juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari harta yang halal. Sehingga kemudian mereka mampu beramal soleh. Kemudian Nabi lanjutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaq ma razaqnakum." Di surah Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Summa zakaro rojulu. Sambil kemudian Nabi Alaihi Wasallam menceritakan seorang laki-laki yutilu safaro as'asa azbaro yamudu yadai ila sama. Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang bepergian panjang safar dalam keadaan kusut masai. Dia tengadahkan tangannya ke langit sambil mengucapkan ya Robbi ya Robbi. Seharusnya kata para alim ulama doa orang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menunjukkan empat tanda-tanda atau indikator korina doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama kata para alim ulama, dia sedang safar. Orang musafir itu doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita sedang bepergian, maka banyaklah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohonlah ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tanda diterimanya atau sebab wasilah kita diterima doa kita adalah dengan kita safar. Yang kedua adalah dia menunjukkan ketawa doanya pada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seorang mukmin yang berdoa pada Allah tidak menunjukkan rasa angkuhnya, tidak butuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menunjukkan rasa lemahnya, dia harus menunjukkan rasa butuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata para ulama, orang ini seharusnya doanya diterima karena dia menunjukkan ada berdoa dengan mengangkat tangannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat dia mengucapkan asmaul husna, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa haramun, wa mashrabahu haramun, wa malbasahu haramun, wa wa bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Tapi orang ini makanannya dari hasil yang haram, minumannya dia peroleh dari hasil yang haram, pakaian yang dia beli hasilnya dari uang yang haram dan dia diberi asupan makanan oleh orang yang bekerja dengan penghasilan yang haram fa anna yustajabu lidzalik Bagaimana mungkin doa orang seperti ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi dengan keras mengatakan ini. Untuk apa? Memberikan peringatan pada kita jemaah sekalian. Karena kita ini fakir ila Allah. Kita ini butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam untuk tali sandal sandal sepatu beliau yang putus saja, beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ini hajat kita banyak pada Allah untuk urusan dunia akhirat kita. Lalu kemudian kita minta pada Allah dan Allah menutup doa-doa kita, apa yang kita bisa butuhkan lagi pada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Maka di antara dampak orang yang terkena bujuk rayu setan, janji-janji setan dengan fakirnya dirinya, maka salah satu indikasinya dia mencari hasil itu tidak lagi peduli, tidak selektif lagi. Yang kedua, Bagaimana indikasinya seseorang itu ketika dia mulai terkena bujuk rayu janji-janji syaitan bahwasanya dirinya akan fakir kalau dia mengeluarkan hartanya. Karena dia khawatir fakir, maka dia tenggelam dalam kesibukan dunianya mencari harta. Hingga kemudian sebagian menelantarkan kewajiban-kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memperdulikan bagaimana waktu-waktu sholatnya, tidak lagi memperdulikan kewajiban dia untuk membersamai keluarganya, kadang tidak lagi memperdulikan bagaimana kewajiban dia untuk menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu, apalagi untuk silaturahim dan seterusnya. Waktunya habis untuk apa? Mencari dunia, dunia dan dunia. Seseorang yang sudah 60, 70 tahun, kadang masih terus mencari harta-harta dunia. Sementara ketika dia sudah mengumpulkan harta dunia, dihabiskan oleh anak-anaknya. Lalu kemana dia? Ditinggalkan oleh keluarganya. Sementara yang menikmati siapa? Anak cucunya. Lalu kemana dia pergi 60-70 tahun mencari harta dunia? Sementara dia meninggalkan kewajiban-kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah datang majelis taklim, tidak pernah sholat berjamaah bagi yang laki-laki, tidak pernah anjang sana pada keluarganya, kepada orang tuanya. Lalu di mana letak dia? Kebahagiaan dia di mana? Jangan ya, Waktunya habis untuk mencari harta. Satu kesempatan dia cari harta yang satu, pergi ke tempat yang lain seolah-olah waktunya ini habis untuk dunia, dunia dan dunia. Kalau yang seperti ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kefakiran di tangan kita. Kalau seorang hamba lebih fokus kepada dunia semata, tidak pada Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan sebuah hadis diriwayat Imam Tirmizi di hadis nomor 2467 dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha ta'ala yaqul ini termasuk hadis qudsi sesungguhnya Allah taala berfirman apa firman Allah Subhanahu wa taala ya ibni adam tafarrakh li ibadati amla sadraka ginan asudda faqraka wa illa taf'al mala'ta mala'tu yadaika sughlan walam asudda faqrak wahai anak Adam luangkan waktumu untuk ibadah fokus kepadaku maka niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dengan kecukupan fokuskan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala maka dada kita akan Allah berikan kecukupan ini janji Allah Subhanahu wa taala jemaah tapi jika kemudian Allah tutup kefakiran kita sudah Allah berikan kecukupan, Allah tutup rasa fakir kita. Kita merasa kurang ini akan tolak tutup. Karena termasuk di antara tanda-tanda orang yang kaya kata Nabi apa? Ginan nafas. Kayanya hati. Maka ini diantaranya. Karena apa? Dia fokus ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sembari dia berikhtiar mencari rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika dia hanya fokus kepada dunia, dia telantarkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan penuhi tangannya apa? Dengan kesibukan yang tidak akan pernah usai dan tidak akan Allah tutup kefakirannya. Orang yang kalau merasa dia kurang untuk urusan dunia, kemudian dia telantarkan Allah Subhanahu wa taala. Dia telantarkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dia tambah kaya aja Mas Bukannya dia tambah cukup, dia tambah kurang. Allah sibukkan dia dengan berbagai macam kegiatan. Disibukkan ini, belum selesai kelar ini, tambah lagi kegiatan ini, begitu seterusnya. Dikejar-kejar headline, dikejar-kejar waktu, deadline, dan seterusnya. Habis waktu kita. Nggak ada cukupnya. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan memberikan penutupan dari kefakiran kita. Kita dibuat sibuk terus untuk urusan dunia. Maka luangkan waktu kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang ini merasa dirinya fakir, maka dia terus mengejar dunia, dunia dan dunia tanpa dia pernah berhenti. Yang ketiga, jika seseorang telah terkena janji-janji syaitan bahwa dirinya akan fakir, maka yang demikian ini akan membuat dirinya akan berbuat faksya, yaitu bakhil, kikir. Ketika dia sudah mencari harta dengan tidak selektif, kemudian dia habiskan waktunya untuk dunia semata. Setelah dunia terkumpul, apa? Dia tahan hartanya. Dia berlaku bakhil, dia berlaku kikir. Yang demikian inilah diperintahkan oleh setan. Ya, setan mengajak kita untuk berlaku kikir. Padahal setiap hari jangan sekalian Allah turunkan dua malaikat untuk mencatat, untuk mendoakan, untuk memberikan keberkahan pada harta orang yang berinfak dan Allah akan binasakan harta orang yang menahan hartanya. Lalu bagaimana mungkin akal sehat mengatakan dia tahan hartanya kemudian didoakan oleh para malaikat hancurlah hartamu. Ini logik yang tidak masuk pada diri seorang mukmin. Orang mukmin seharusnya berpikir apa? Oh iya, hartaku ingin bertambah. Hartaku ingin Allah terus kembang biakkan dengan cara dia infak. Setiap hari kata Nabi SAW ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ya Allah gantilah harta yang dia infakkan. Setiap hari ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya, terutama yang wajib untuk keluarga kita, untuk ahli kita, orang tua kita, selebihnya yang munfarid, yang nawafil dan seterusnya untuk kaum muslimin. Maka Allah akan turunkan malaikat yang mendoakan, "Ya Allah, berkahi harta yang dia tinggalkan." Kemudian ketika ada seorang yang menahan hartanya, dia bakhil, dia pelit, apa doa malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, jangan engkau beri keberuntungan. Hancurkan harta yang dia sisakan. Lalu bagaimana bisa mungkin seorang mukmin yang sehat akalnya kemudian dia mengimani atau mengaminkan doa malaikat yang minta supaya hartanya dihancurkan? Dengan cara apa? Dia tahan hartanya kan tidak mungkin jemaah sekalian. Maka seharusnya orang mukmin ini janji setan yang satu itu tidak bisa mengalahkan janji 90 ayat yang lain. Tapi itulah kenyataan manusia jemaah sekalian. Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadlah. Janji Allah itu akan memberikan ampunan untukmu, memberikan karunia yang luas. Tetapi sayangnya sebagian kita lebih percaya dengan janji setan yang satu dibanding dengan 90 janji Allah yang lain. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan masalah janji-janji setan. -janji di sisi yang lain di sana ada tentang masalah harta. Harta itu sendiri jemaah sekalian, itu tidak akan dicela dan tidak akan dipuji. Zatnya harta itu nggak akan dicela, nggak akan dipuji. Karena kalau harta itu dicela atau dipuji, maka pasti para ambia ingin menjadi orang fakir. Kalau dia dipuji karena fakir hartanya. Kalau harta itu dipuji karena zatnya banyak, maka tentu para ambiya Allah takdirkan menjadi orang kaya semua sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kan tidak. Yang dipuji dan dicela itu ketika seseorang terfitnah dengan harta, bukan zatnya harta. Ini harus kita pahami. Sehingga kemudian tidak salah faham kemudian seseorang, wah kalau gitu nggak usah jadi orang kaya lah. Toh nanti juga akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jemaah sekalian. Bukankah para ambia ada yang Allah takdirkan menjadi orang kaya? Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang ambia sekaligus seorang raja. Yang tidak akan terjadi pada diri seorang nabi kecuali pada diri keduanya yaitu pada orang-orang Bani Israel terkumpul dua keutamaan, seorang nabi dan seorang raja. Karena biasanya di Bani Israel itu ada silsilah dari 12 keturunan anak-anak Nabi Yakub alaihissalam itu secara tidak langsung maka akan terbelah menjadi beberapa aturan. Satu satu keturunan itu harus menjadi seorang rasul, seorang nabi, sebagai seorang dai, pendakwa dan seterusnya. Satu uh, keturunan lagi menjadi seorang raja, menteri dan seterusnya. Tapi khusus Nabi Daud alaihissalam itu terkumpul dua keutamaan pada diri beliau, seorang raja plus seorang nabi dan itu tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Tapi bukan berarti kemudian Nabi ya yang tidak kaya kemudian dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Nabi yang miskin? Nabi siapa? Nabi Nabi Ayub alaihissalam yang Allah beri ujian berbagai macam penyakit, ditinggalkannya anak-anaknya, harta bendanya habis semua, dimakan oleh hama dan seterusnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit. Kalau kemudian kefakiran itu dipuji oleh Allah, maka semua nabi menjadi orang miskin. Tapi kan tidak, mas sekalian. Apa yang dipuji dan apa yang kemudian disanjung? Perhatikan sebuah hadis, doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Bukhari dan di Muslim. Salah satu doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram wal maghram wal ma'sam. Allahumma inni a'udzu bika min adabin nar wa min fitna wa min fitnatin nar wa min fitnatil faqri wa adabil qabr wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini satu di antara sekian redaksi doa berlindung pada dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas, pikun, terlilit hutang dan dari kesalahan dan dari fitnah neraka serta siksanya neraka dan dari fitnah kubur dan siksa kubur dan dari buruknya fitnah kekayaan dan buruknya fitnah kefakiran. Nih perhatikan. Nabi SAW dalam hadis ini, dalam doa ini mengindikasikan kata para alim ulama, Nabi tidak berdoa agar tidak fakir, bukan. Tapi fitnahnya kefakiran, Fitnahnya kekayaan itu yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang dicela bukan zatnya harta, tetapi fitnahnya ketika terjadi orang kaya, terjadi orang miskin. Ya, paham maksudnya? Paham ya. Kemudian jamaah sekalian, kekayaan, kemiskinan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami pula untuk masalah harta. Agar seorang mukmin ketika mensikapi harta tidak salah kaprah, ujian yang Allah berikan itu tidak hanya berupa kekayaan tapi pun juga kemiskinan. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa pasti mengalami yang namanya kematian dan kami akan menguji kalian. Allah sebutkan ujian. Apa? Berupa keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Sementara orang memahami ketika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempitan harta, kefakiran, kemiskinan, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika diberi kelebihan harta, itu tidak merasa dirinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya jemaah sekalian. Karena sebagiannya orang itu lebih lolos ujian kemiskinan dibanding dengan fitnahnya harta. Kata para alim ulama, sebagian orang itu lebih mudah lolos dari ujian kefakiran dibanding dengan ujian harta. Di surah Al-Fajr ayat 15 16. Fa fa'amal insanu idama mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Orang kalau sedang diuji dengan kekayaan, itu dikiranya dia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan, jemaah sekalian. Lihatlah bagaimana Korun yang Allah berikan harta melimpah, ya, kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana harta itu bisa menyengsarakan, membinasakan seorang manusia. Padahal ujian atau parameter keutamaan kemuliaan seorang hamba di mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para ulama berselisih pendapat, manakah yang lebih utama? Orang yang fakir kemudian sabar dan orang yang kaya kemudian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih utama di antara keduanya? Ketika dia fakir sabar, ketika dia kaya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mana yang di antara mereka yang paling baik? Mana yang paling baik? Yang yang kaya kaya sabar. Masya Allah, kaya sabar. Fakir, sabar, kaya, syukur. Mana yang lebih utama? Kata Ibnu Taimiyah, yang lebih utama di antara keduanya adalah yang paling bertakwa. Salah kabeh. Nah orang fakir dia syukur, tapi nggak ada takwanya. Orang kaya dia sabar tapi nggak bertakwa. Dia sama saja ya Mbak kan. Maka mana yang utama? Yang paling bertakwa di antara keduanya. Kalau di antara keduanya bertakwa adalah orang yang fakir sabar, dia lebih utama. Tapi pada posisinya, maka dia pada tempatnya. Ya. Jangan kemudian menjadi orang yang fakir, kemudian sombong. Sudah fakir, sombong lagi. Nah, apa yang dia sombongkan? Betul. Head to head sama Alphard. Dia membawa apa? Motor 68 gitu ya. Apa yang dia unggulkan gitu ya? Head to headnya nggak cocok, bukan apple to apple namanya itu. Nah, yang berikutnya aja mas sekalian rahimani warahmatullah Yang terkait soal harta. Bahwasanya ketika seorang hamba <coughs> mendapatkan nikmat harta, maka dia harus sadar bahwasanya manisnya dunia itu tidak akan ada bandingannya dengan manisnya kampung akhirat. Ketika seorang mendapatkan pernak-perniknya harta dunia, terbukanya mudahnya dia mencari harta-harta dunia. Sebagaimana para sahabat sebagiannya adalah orang yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala karamah, mudahnya dia mencari harta sebagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yang beliau katakan andai ada batu, aku angkat di bawah batu itu pasti akan akan jumpai emas dan perak. Abdurrahman bin Auf mengatakan, jika aku mengangkat batu, aku congkel batu itu, pasti di bawah batu itu akan ada emas dan perak. Apa maknanya? Apapun usaha di tangan beliau, pasti jadi uang. Beliau masuk kampung Bani Qainuqa, pasarnya orang Yahudi yang terkenal di Madinah saat itu. Yang imperial, yang eh, harta dikuasai oleh orang orang Yahudi. Maka Abdurrahman bin Auf masuk ke pasarnya Bani Qainuqa tanpa modal. Ini pentingnya ya Jadi orang usaha nggak harus harus punya modal. Abdurrahman bin Auf menunjukkan ya from zero to hero datang ke pasarnya orang terkenalnya Yahudi tanpa bawa modal. Keluar siang hari bawa keju dan minyak samin. Tiap hari beliau lakukan seperti itu. Semakin lama yang beliau keluar dari pasar itu semakin banyak hartanya. Semakin tambah, semakin tambah. Selang hitungan bulan beliau sudah menikahi wanita Ansor. Bayangkan jemaah sekalian dari kota Mekah hijrah ke Medina tanpa membawa sepeser pun harta, hanya membawa skill dagang. Karena orang muhajirin itu skillnya, basicnya adalah pedagang. Sementara basicnya orang-orang Madinah itu bercocok tanam. Karena kontur tanahnya lebih subur dibanding dengan kontur tanahnya Mekah. Tapi jiwa seseorang, DNA-nya seseorang, kalau Allah takdirkan dia ada dominan, maka dimanapun dia berada, DNA-nya ada terus. DNA-nya Abdurrahman bin Auf itu dagang. Maka beliau katakan ketika sudah beliau menjadi orang kaya rayanya Medina. Aku angkat batu ini, di bawahnya pasti ada emas sama perak. Dan orang Madinah bersekutu dengan Abdurrahman bin Auf tentang tiga hal. Satu, sepertiga penduduk Madinah dihutangi oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiga penduduk kota Madinah itu dihutangi Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya lagi dibayari hutangnya. Sepertiganya lagi disambung tali silaturahim dan ukuahnya dengan sodako hadiah, infak dari hartanya, dagangnya Abdurrahman bin Auf. Mau tahu caranya bagaimana Abdurrahman bin Auf jadi sukses? Beliau kalau jual beli tidak pernah pakai kredit. Beliau cash. Beliau tidak mau Sesuk ae duwe ya, ndak mau. Harus bayar sekarang. Konco ya konco, dagang-dagang. Itu harus kejem sama temen ndak apa-apa. Tapi hasilnya untuk infak yang hasilkan. Ya. Uangnya kembali kepada kaum muslimin. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para umahatul mukminin, siapa yang mengcover? Siapa yang menghandle? Siapa yang menafkahi? Abdurrahman bin Auf. Setiap tahun dihajikan para umahatul mukminin. Setiap tahun dihajikan ke Mekah. Setiap tahun beliau membagikan 40 ribu dinar emas. Beliau jual 400 ribu dinar, 400 eh, ribu eh, sebidang tanah seharga 400 ribu dinar. Sekitar 2 M. Dibagikan untuk kaum muslimin masing-masing dapat 10 juta, 10 juta. Abdurrahman bin Auf jemaah sekalian. Yang jualannya itu tidak pernah pakai saya dua ya. Ping biru itu tidak pernah. Cash. Dan beliau tidak pernah melihat Besar kecilnya keuntungan. Kecil tetap dilihat sebagai keuntungan. Terus beliau putar. Coba kalau orang itu di kasbon ya. Modalnya berapa? Modalnya berapa kali lipat? Dua, tiga kali lipat. Orang kalau di kasbon, dua kali tiga lipat Hari ini dia kulaan untuk bulan depan, bulan depan duwe sik nyantol yang wong-wong. Kulaan lagi untuk bulan depan dia punya dana lagi. Abdurrahman tidak mau kayak gitu. Sahabat datang beli, bayar cash. Tapi hasilnya beliau kembalikan kepada kaum muslimin. Teman gitu ya mas. Ya. Ojo mentang-mentang ikhwan gitu ya. Tak konco dewi saya gitu. Ya. gak ada gak konco Ya. Gak ada diskon tadi. Sudah teman sendiri di diskon promo. Allah. Dicicil lagi. Pas dibayar diblokir WA nih bisa. Nah itu di tempat lain dari sini, sono tempat lain. Ini rahasianya kesuksesan Abdurrahman bin Auf mengalahkan pedagang-pedagang ribanya orang Yahudi waktu itu. Sehingga kemudian pedagang Yahudi sedikit demi sedikit menyingkir dari Bani Koinekok. Menyingkir dari pasarnya. Kenapa? Pasar itu dikuasai sama Abdurrahman bin Auf. Bayangkan zaman sekalian, antum bisa bayangkan ini luar, luar biasa, ini pedagang yang luar biasa. Masuk pasar tanpa bawa modal. Kan beliau kan ditawari sama Sa'ad bin Rabi. Ya Abdurrahman bin Auf, aku sudah dipersaudarakan dengan Rasulullah SAW dengan engkau. Maka di zaman dahulu ketika hijrah pertama kali, belum turun ayat tentang waris, maka orang yang dipersaudarakan itu saling mewarisi. Jadi orang muhajirin mewarisi hartanya orang ansor. Abdurrahman itu mewarisi hartanya orang Ansor, maka dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi. Datang pada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, engkau tahu aku ini orang paling kaya di kota Madinah. Engkau lihat hartaku banyak, asetku banyak, istriku juga lebih dari satu. Maka aku bagi hartaku separuh untukmu." Ini separuh aja masih. Kalau kita nggak dengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis Bukhari Muslim kita nggak akan percaya ini dongeng barangkali. Ada orang ngasih setengah hartanya untuk orang yang baru dia kenal loh. Ini baru dikenal loh jemaah sekalian. Nggak ada hubungan saudara sama Abdurrahman bin Auf, bukan satu klan, bukan satu marga. Separuh hartaku untukmu. Rumah silakan kau pilih mana rumah yang paling bagus. Mau di asri satu, dua, tiga silakan pilih. Istriku lebih dari satu, engkau pilih mana yang kau suka, yang cantik, aku ceraikan masa idah habis, silakan kau nikahi dengan harta separuh yang aku berikan. Lula enak tau. Sudah dikasih harta, suruh nikahi istrinya yang diceraikan dengan harta yang dikasih, sak rumahnya lagi. Allahu Akbar. Kira-kira kita pakai istikharah enggak? Model-model kita enggak perlu istikharah kayaknya. Sebentar, tak istikharah dulu saya. Wah Waduh. Itu bukan kayaknya kita itu kayaknya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf itu bukan sahabat yang aji mumpung. Abdurrahman bin Auf itu punya muruah, punya wira, punya kewibawaan, punya kemuliaan, tidak mau direndahkan dirinya. Terima kasih wahai saudaraku. Barakallahu fiik wa barakau ahli. Semoga Allah berkahi engkau, engkau berkahi hartamu dan keluargamu. Tapi tolong tunjukkan jalan ke pasar. Itu saja jawabannya. Permintaan Abdurrahman bin Auf. Tunjukkan jalan ke pasar. Bayangkan jemaah sekalian. Di tengah tawaran yang melimpah ruah. Tinggal sabut saja. Oke, beliau tidak mau. Dan hasilnya bisa dirasakan oleh kaum muslimin. Beliau sering bersaing dengan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an dalam urusan harta. Beliau sering bersaing. Bahkan beliau kadang berharap pengen jatuh miskin. Tapi nggak miskin-miskin pula. Pernah ada seorang tabi'in ketika tawaf di, di Ka'bah mendengar seorang yang berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku fakir, jangan Engkau jadikan aku pelit, ya Allah." Setabi'in ini mengatakan, "Wah, orang ini pelitnya kayak apa sih? Kok doanya kok minta supaya enggak pelit?" Ya? Ketika ditanya ternyata Abdurrahman bin Auf jamaah sekalian. Abdurrahman bin Auf yang demikian infaknya dengan harta yang dia peroleh, justru tetap berdoa pada Allah agar tidak jadi orang bakhil, tidak jadi orang pelit. Padahal ini dinafikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan tiga hal tadi. Orang Madinah berserikat, bersekutu dengan hartanya Abdurrahman bin Auf pada tiga keadaan. Kalau enggak utang, diutangi, yo ya dikasihi. Subhanallah. Dari apa? Dari harta seorang hamba. Sehingga jamaah sekalian, ketika seorang hamba itu mendapatkan harta, itu tidak akan sebanding dengan kenikmatan dunia. Sehingga dia tidak akan terlena tidak akan merasa ujub dengan harta yang dia miliki. Nabi SAW bersabda di hadis riwayat Tirmizi nomor 2320. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masa kau kafiran minha syarbata Seandainya dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayapnya nyamuk. Tentu Allah tidak akan memberi minum orang-orang kafir walaupun hanya seteguk. Dunia ini itu tidak lebih hina daripada sayapnya nyamuk. Yang kita berebutan, saling sikut, saling senggol, saling culas, saling mencurangi, saling menipu di antara sesama kaum muslimin. Untuk apa? Mencari yang lebih rendah daripada sayapnya nyamuk tadi. Maka ketika seorang hamba mendapatkan nikmat dunia, maka dia tidak akan menggunakan harta itu untuk semakin sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mutlak milik kita. Harta ini titipan Allah bukan mutlak milik kita walaupun kita yang mengupayakannya. Ada yang pagi lembur sampai ketemu pagi lagi. Yusuf masih kurang-kurang juga. Itu bukan mutlak milik kita. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita agar kita meninfakkan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadid ayat yang ketujuh. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fih Falladina amanu minkum wa angfaku lahum ajrun kabir. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan nafkan, nafkahkanlah sebagian sebagian saja tidak seluruhnya. Harta yang telah Allah kuasakan untuk kalian. Lihat, Allah menggunakan kalimat mustahlafi fi. Dunia ini dikuasakan untuk kita. Maka andai Allah Subhanahu wa taala tidak menguasakan dunia untuk kita, kita nggak dapat apa-apa aja masalah. Maka ketika dunia ini datang pada kita, ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka infakkan sebagian, tidak seluruhnya. Kalau pengen seperti Abu Bakar yang monggo silahkan infak seluruh harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tinggalkan untuk apa, Pak? Allah dan Rasulnya. Besok nangis, cicilan datang. Duh, kadung wingi tak kena kabeh ning langgar kidul. Ketun ya, ya. Kalau nggak kuat ya jangan seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nah, Kemudian jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, harta itu ketika seorang hamba mensikapi dengan benar, maka seharusnya yang patut difahami justru syariat itu tidak menganjurkan kita miskin. Syariat itu justru menganjurkan kita kaya. Syariat seharusnya kalau kita fahami dengan tadi kita sebutkan di awal-awal tadi. Ya, Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Di surah Qasas ayat 77. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kalian lupakan bagian kenikmatan bagian dunia kita ada jamaah sekalian. Dan ini kita sudah mafhum, sudah sudah memahaminya untuk keperluan dunia kita dan seterusnya. Tetapi jangan kemudian menjadikan harta ini ya menjadi sesuatu hal yang menakutkan diri kita hingga kemudian kita tidak mau jadi orang kaya. Hikmah ini perlu kita sampaikan. Hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan ibunda kita Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu Apa hikmahnya? Harta Khadijah menopang dakwah awal-awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah Nabi dipersaudara, dipertemukan yang pertama kali menerima dakwah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa hikmahnya? Hartanya Abu Bakar menopang dakwah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau gunakan membebaskan sekian banyak budak setiap harinya, termasuk Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dengan apa? Harta. Jadi bukan kemudian orang miskin, eh, orang orang eh, muslim itu harus miskin tidak. Justru dimotivasinya menjadi orang kaya. Banyak ayat disebutkan di sana. Karena di sana ada keutamaan orang yang kaya. Orang yang memiliki keluasan harta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni'mal malus saleh lil mar'is saleh. Nabi katakan ini kepada Amr bin Al-As radhiyallahu an. Amr bin Al-As radhiyallahu an ketika masuk Islam, Berbaik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar murni karena Allah dan cinta Rasul. Kemudian datang bagian gonimah pada dirinya. Beliau tidak mau datang. Rasulullah memerintahkan seorang sahabat untuk memanggil Amr, Amr bin As. Ya Amr, kemarilah. Ini bagianmu. Tidak ya Rasulullah. Aku berjihad, aku berperang bukan karena harta. Aku berjihad, aku berperang, aku berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi tetap memaksa agar Amr bin As menerima harta gonimah bagian dirinya dengan mengatakan, nikmal malus saleh lil mar'is saleh. Sebaik-baik harta ada di tangan orang yang soleh. Ketika orang mukmin mendapatkan harta, maka dia bisa memperoleh kebaikan-kebaikan hartanya, ya Mas. Kan? Dia memberi berkah untuk dirinya dan berkah untuk orang lain. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di Sahih Bukhari, la hasada illa fi isnatain. Tidak akan boleh hasad dengki kecuali pada dua orang. Hasad kan tidak boleh. Hasad itu haram, termasuk al-kabair, termasuk dosa besar. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan hasad dengki pada dua orang. Apa itu yang pertama? Rajulun atahullahu malan fayusallitu ala halakatihi fil haqq yaitu kepada orang yang diberi harta kemudian hartanya habis dia gunakan untuk jalan kebaikan maka kita boleh iri dengan orang seperti itu wah orang itu kok banyak hartanya ya digunakan untuk infak untuk pembangunan ini untuk nyumbang ini dan seterusnya dia kita iri boleh dan itu dianjurkan dalam syariat kita dan yang kedua apa? Warajulun atahullahul hikmah Fahuwa biha wa Yaitu seseorang yang diberi oleh ilmu oleh Allah. Diamalkan, diajarkan. Kehidupannya isinya adalah ilmu. Maka kita boleh iri dengan keduanya. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencela harta secara zat, tetapi ketika seseorang yang diberi dengan harta itu dia bisa mentasarufkan hartanya di jalan Allah, maka jadilah dia berkah. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan ibunda kita Khadijah binti Khuwailid di awal-awal dakwah beliau, apa beliau katakan? Di Sahih Bukhari, ya, di Musnad Imam Ahmad. Wa wasatni biha bimaliha id harabani annas. Dia Khadijah membantuku ketika semua orang hartanya menutup dariku. Ketika Nabi mulai berdakwah jemaah sekalian, harta kekayaan dari perdagangan Khadijah itu digunakan menopang dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mengherankan jika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya, karena termasuk kecintaan seorang suami pada istri itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi katakan, aku diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada Khadijah binti Khuwailid. Maka antum wahai para suami, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita takdir seorang pasangan, maka itu nikmat dari Allah. Itu anugerah dari Allah. Karena itu termasuk nikmat yang Allah berikan pada seorang laki-laki. Dan Nabi SAW mengakui itu. Ketika beliau ya mencintai Khadijah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan anugerah apa? Hartanya Khadijah binti Khuwailid berkah untuk kehidupan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah selama 25 tahun bersama Khadijah binti Khuwailid. Ini mematahkan tuduhan orang-orang liberal. Orang-orang barat yang mengatakan Nabi SAW itu suka wanita. Suka menikah. Dan seterusnya dan seterusnya. Dia tidak pernah membaca sejarah panjang Nabi SAW di awal dakwahnya. 25 tahun bersama dengan Khadijah tidak pernah melirik wanita yang lain. Ingat zaman sekarang. Antum berapa tahun? Belum 25? Wajar. Sudah 25, Berarti mau ngelirik pak. Kan Nabi 25 tadi. Nabi 25 tahun ketika Khadijah wafat baru beliau menikah satu dua dan seterusnya. Lihat jamaah sekalian, betapa setianya Nabi SAW pada ibunda kita Khadijah binti Khalid. Karena kebaikan Khadijah tidak akan bisa tergantikan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling Nabi SAW cintai, cemburu dengan Khadijah yang tidak pernah dilihat wajahnya. Pernah dengar kisahnya Aisyah cemburu dengan Khadijah kan? Belum pernah. Jadi Khadijah binti Khalid itu memiliki beberapa uh, budak, bekas budak. Ya, kemudian kalau datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau saudara kandungnya Khadijah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau khidmat, beliau layani. Karena mengingat apa? Saudara istrinya. Sampai-sampai Aisyah merasa cemburu dengan Khadijah. Nabi sering mengatakan kebaikan Khadijah, Khadijah, Khadijah disebut kebaikan-kebaikan Khadijah. Sementara Aisyah tidak pernah melihat wajahnya ibunda kita Khadijah. Sampai Aisyah mengatakan, "Khadijah mana? Khadijah mana?" Loh, itu betul. Aisyah sampai mengatakan demikian. Kemudian Nabi mengatakan, "Iya." Sampai tadi mengatakan, "Semua orang menahan hartanya kecuali Khadijah." Semua orang tidak beriman kecuali Khadijah. Terus Nabi sebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah. Semua anak-anak yang akulah yang lahir dari Khadijah, semuanya dari Khadijah. Maka tidak heran jemaah sekalian, 25 tahun Nabi setia menemani dengan Khadijah binti Khalid tidak pernah menikah sampai beliau wafat. Ya. Sampai kemudian kalau Aisyah itu merasa marah dengan Nabi SAW, ya karena kecemburuannya dengan Khadijah binti Khalid maka beliau mengatakan, wallahi atau Walladhi nafsi Ibrahim biyadi. Itu kalau marahnya, cemburunya ibunda kita Aisyah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi faham, pasti engkau sedang cemburu. Dari mana ya Rasulullah? Kalau engkau tahu aku cemburu bagaimana? Iya, kalau engkau sedang lega, engkau rido pasti engkau mengatakan apa? Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tanganku disebut namaku. Tapi ketika engkau cemburu pada Khadijah dan yang lainnya maka engkau mengatakan nafsi nafsimu waladin nafsi Ibrahim biyadi. Demi zat yang Ibrahim ada di tangannya. Enggak nyebut namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat jemaah sekalian bagaimana seni berinteraksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para istri-istri beliau. Kita baru interaksi dengan istri. Ada yang ketawanya paling kenceng itu. Nah, zaman sekarang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang dahulu terhadap harta itu tidak serta-merta kemudian mengecilkan, tidak serta-merta kemudian mengunggulkan. Nah, tadi kita katakan harta zatnya tidak dipuji, zatnya tidak dicela. Tapi ketika orang terfitnah dengan harta, tidak mampu menggunakan harta itu benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia akan terfitnah dan itu yang dibenci oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah sekalian dengan harta yang kita miliki, kita akan menjadi khairun nasi anfa'ul nas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Ramadan adalah bulan berbagi. Ramadan adalah bulan untuk kita bisa meredam ego kita dalam soal harta. Karena sifat manusia kata para ulama terhadap harta jamu manu suka ngumpul-ngumpulkan harta tapi tidak mau mengeluarkannya. Itu sifatnya manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Terhadap harta engkau sangat berlebihan cintanya. Maka yang ini yang dicela aja mas sekalian. Maka ketika seorang hamba bisa mengalahkan egonya, Ramadan habit kita ini kata sebagian peneliti itu akan bisa berubah selama 21 hari, 30 hari, 60 hari. Beda pendapat di kalangan para peneliti. Kita ambil pendapat yang 30 hari mengikuti habit kita. Kita dihabit sama Allah Subhanahu wa taala 30 hari. 29 30 hari lah, katakan 30 hari. Kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa. Diredam ego kita. Kamu punya harta, tasarufkan. Engkau punya harta, bagikan. Engkau punya harta, sedekahkan. Begitu seterusnya. Maka apa yang didapatkan oleh Nabi SAW? Nabi SAW kata Ibnu Abbas, ajwadun nas bil khair. Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan. Paling loman. Dan loman beliau, puncak kedermawanan beliau di mana? Di bulan Ramadan. Bayangkan jemaah Nabi itu lomannya di luar Ramadan, plus ditambah Ramadan semakin tambah puncaknya. Maka seorang mukmin seharusnya ketika dia puncak performannya, ya kayak orang kayak olahraga itu puncak performannya. Itu di bulan Ramadan. Sak loman-lomannya orang itu muncul di bulan Ramadan. Masa yo iya sih bakhil lah iya sih. Kan gitu ya. Masa yo iya sih pelit soal harta itu. Toh besok dia nggak akan bawa pulang tuh harta. Bukankah ketika si mayit masuk ke liang lahat ada tiga yang menyertainya, dua yang kembali, satu yang tetap bersamanya? Apa itu yang bersamanya? Amal-amal solehnya. Mana yang kembali? Keluarganya dan hartanya. Harta nggak dibawa dalam jamaah sekalian amal-amal soleh kita lah yang dibawa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita bahwasanya ketika seseorang itu terlalu mencintai harta, maka dia akan sulit melepas egonya. Maka Ramadan menggerus ego kita. Habit selama 30 hari dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagilah engkau, berbagilah engkau, berbagilah engkau. Apa rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau kok sangat lomannya di bulan Ramadan. Bukan berarti beliau di bulan Ramadan di luar Ramadan nggak loman loh ya. Nabi sallallahu alaihi itu kalau beliau diminta pasti beliau akan beri. Tidak pernah beliau katakan aku tidak punya, aku tidak mau itu tidak pernah. Datang orang-orang miskin, orang-orang fakir dari sebuah kabilah datang dengan sedih Nabi datang ke rumah para istri. Ada ada makanan enggak? Ada makanan enggak? Ada makanan enggak? Beliau datangi para rumah istri. Cari makanan. Ini menunjukkan Nabi ini nggak bisa tanda bahasanya itu nggak nggak isoan, nggak tegelan lihat orang nggak punya itu nggak tegelan. Pasti beliau kok diminta dikasih pasti. Satu hari Nabi SAW mendapatkan hadiah baju dari seorang wanita yang dijahitkan untuk pakaian beliau. Beliau pakai jubahnya terasa bagus pada badan beliau. Dilihat oleh seorang sahabat, ya Nabi, kok bajunya bagus, boleh nggak saya minta? Itu baju baru dipakai, jangan sekalian. Kalau kita ini masih ada mereknya di bawah ini, masih ada barcode-nya. Diminta sama orang. Ya apa kalau kita? Beli ODW ya. Ini sama Nabi dilepas jam siran, dilempet, dikasihkan dengan sukacita pada sang sahabat yang meminta. Padahal sahabat yang lain ini ikut-ikut pengen ngepui sahabat ini tadi ya. <laughs> Lu Nabi lah baru make sih. Kok yo cetek gone gitu loh. Tanda petik para sahabatnya tahu kelemahannya Nabi, tanda petik ya. Tahu kelemahannya Nabi itu tidak isowan gitu loh. Diminta pasti diberi. Diminta, wah kok bagus Nabi boleh nggak saya minta? Mau Nabi bilang enggak, ya, diberi aja mas sekalian, dikasih. Bahkan pernah seorang badui di tengah jalan menarik syal beliau sampai merah bekas di leher beliau yang putih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ande ada yang aku berikan padamu tak kasih, nggak usah narik-narik syal saya. Ya maklum orang badui kan nggak ngerti adab ya. Nah, pertanyaannya, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan mencapai puncak kebaikan beliau, puncak dermawan beliau, puncak loman beliau? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena keutamaan? Ditampung dulu. Yang lain? Nanti kalau bener jatah saya buku tak kasihkan lah. Nek dikai loro aku. Kata para alim ulama, ketika Ramadan datang, Jibril alaihissalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tadarus. Dan di tahun wafatnya beliau, beliau dua kali khatam Al-Qur'an. Di tahun beliau wafat, beliau khatam dua kali. Maka sudah seyogianya kita ya memotivasi diri kita untuk bisa khatam Al-Qur'an. Ya minimal sekali lah dalam sebulan. Jangan nggak khatam-khatam. Ya, khatamnya Facebook sama WA terus ya. Nah, kata para alim ulama, inilah kuncinya. Ketika Nabi SAW lebih fokus untuk beribadah membaca Al-Quran. Lebih fokus membaca berita-berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sorga, neraka, balasan orang yang berbuat kebaikan, berbuat infak dan seterusnya. Maka motivasi beliau untuk berinfak semakin memuncak. Beda dengan orang yang Ramadan isinya baca berita-berita dunia dong. Berita politik, berita perselingkuhan, berita apa lagi? Ekonomi, bola, wah isinya berita-berita dunia saja. Maka ini kuncinya jemaah. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih loman, lebih dermawan di bulan Ramadan karena beliau lebih fokus membaca Al-Quran. Lebih beliau tafakur, tadabur hingga kemudian memotivasi beliau lebih memuncak lagi di bulan Ramadan. Maka sudah seyogianya jemaah sekalian kita jadikan harta-harta di tangan kita ini menjadi harta yang berkah, harta yang bisa memberikan kemanfaatan untuk kehidupan kita kaum muslimin di dunia dan lebih-lebih nanti ketika kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga infak kita, sedekah kita selama bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain Allah terima menjadi amal yang soleh, amal yang makbulan, amal yang menjadikan investasi kita untuk kehidupan akhirat kita. Demikian Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang janji-janji syaitan dan janji Allah tabaraka wa taala semoga memberikan pencerahan kepada kita motivasi dan semangat kita untuk mencari harta yang halal harta yang thayyibah dan kita gunakan harta ini untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala Mohon maaf jika yang kurang.